Maka tidak ada satu dosa yang tersisa. Iza qalaha bi kulli yawmin marrah. Apabila dia bacanya itu sehari sekali aja. Sekali aja enggak ada sisa dosa yang dia pelajari. Bagaimana biman yuksiru man min qawli la ilaha illallah? Bagaimana bagi orang-orang yang memperbanyak membaca la ilaha illallah? Sekali aja udah bisa hapusin 24 jam. Bagaimana halnya orang yang bacanya banyak? dan dia menjadikan itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jadi kesibukan dia. Ya. Gak ada saat demi saat melainkan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam hadis panjang lebar malaikat ketika membelah seorang hamba Allah tidak mendapati kebaikan semua badannya, anggotanya. Eh, ketika dibelah ini dagunya dirobek, terus didapati ada beberapa titik yang menempel di langit-langit atas itu pernah mengucapkan la ilaha kan orang kalau mengucapkan itu kan nempel la ilaha illallah tiga kali itu habis sekali itu Akhirnya Allah memberikan syafaatnya yang disebut syafaatul maula. Bebas orang itu masuk ke dalam surga. Hak Allah. Karena mendapati orang tersebut biar nggak melakukan sesuatu apapun, tapi pernah mengucap sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya dengan syafaatnya Allah, Allah bebaskan dia dari neraka, masuk dalam surga. Hmm. Makanya kita suruh Perbanyak aksiru min kauli la ilaha wa istighfar. Ikhwani, in kuntum asina faqulu la ilaha illallah. Saudaraku, jika kalian maksiat maka ucapkanlah la ilaha illallah. Fa innaha tukaffiru dzunub wal asyad. Karena semuanya ucapan la ilaha illallah itu kalimat itu menghapuskan dosa dan menghapuskan kemaksiatan. Wa in kuntum ta'i'in. Kalau kita taat, enggak enggak maksiat, nanti salat ya. Ucapin juga itu la ilaha illallah. Nah, itu untuk memperbagus, memperbaharui iman. Wa in kuntum ta'i'in, fajadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalau kalian dalam keadaan taat maka perbaharulah iman kamu dengan ucapan la ilaha jadidu imanakum kaifa nujadidu imanana ya Rasul kata Rasulullah ya apa dikauli la ilaha perbaharulah iman kamu bagaimana caranya Rasul ucapin la ilaha jadi kita ucapin la ilaha illallah itu memperbaharui iman kita tapi ucapannya dengan dengan hadir hati gitu. Ya, makanya lempengan yang panjang panjangin giliran majaisnya panjangin itu lima huruf ya. La ilaha illallah Yang lempengan panjang panjang, yang matobik matobik. Jadi diresepin. Ya. لا ilaha illallah Gak lebih dari aturan takbir tetap Jangan la ilaha illallah kurang Lainnya kurang Kalau mau katanya Disuruh di situ Sunnah dipanjangin waktu nyebut la lima lima huruf ya lima alif atau lima harkat lima alif Nah, lima. La ilaha illallah فإنها تجدد الإيمان وتورث الأمن والأمان karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah itu memperbaharui iman dan mewariskan keamanan ya. amna wal aman aman sejahtera wal aqwa dan maaf kemaafan wal ghufrana dan ampunan dapat keamanan dapat sentosa dapat maaf dan dapat ampunan dengan ucapan la ilaha illallah wa akhrajal bawawi dan mengeluarkan Imam bawawi istaghfiru rabbakum Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku taubat kepadanya setiap hari seratus kali. Seratus itu paling kurang itu gitu Paling kurang istighfar seratus kali. Wa muslimun dan Imam Muslim mereka hadis di kulli da'in dawa wa dawa'u zunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya dan obatnya dosa istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, orang bilang ini penyakit belum ada obat ini belum ketemu bukan bukan ada obatnya belum ketemu karena Allah kasih penyakit pasti ada penyembuhannya itu. Ada udah penyakit yang susah disembuhin. Ada juga obatnya. Penyakit tua. Penyakit tua obatnya ada. Mati. Penyakit tua obatnya mati. Orang udah umur 100 tahun Jalan udah gak bisa Nafas udah susah Makan juga susah Ngomong udah susah Penyakit tua Gak ada obatnya datang ke dokter mani enggak dok kita obat buat muda nih nggak nanti dia bayar satu satu t satu triliun nggak bisa ilal maut nanti kecuali maut ah wal haram tua itu kecuali mati istirahatnya dapat kenikmatan ya ampun umat nabi kalau sampai umur 50, 60, 70, 80, 100 itu ada fadilah-fadilah umur itu Ya. Umur sekian begini fadilahnya, sampai umur 50 begini fadilahnya di hadis. 60, 70, 100 udah paling udah bebas sudah segala-galanya itu. Iya, ya. Yang dihitung baiknya aja. Tapi umur 80 aja dihitung baiknya aja. Dosennya nggak diikat Allah berantai malaikat lupain aja deh. Kalau yang dari mudanya toat gitu. Ya toat-toat menurut kesanggupan dia. Soal 80 masih begitu juga. Udah capai yang baiknya ini, Yang sayiannya lupa ini, Ada dalam hadis. Iya. Kayaknya minta panjang umur dalam toat begitu. Wa سني من استغفر الله في كل يوم سبعين مرة غفر الله lahu sab'ami'ati dzambin. Siapa orang yang mohon ampun kepada Allah setiap hari 70 kali, maka Allah ampuni baginya dosanya 700 dosa. Berarti satu istighfar Hah? 10 ya, 100 ya. 100. Betul ya? Eh, eh berapa sih? Benar ya? 70 700 ya 10 kali istighfar 10 وقد خاب عبد وأمة عمل في اليوم والليلة أكثر من سبعمائة ذنب dan sungguh seorang hamba budak lagi budak perempuan kecewa dia melakukan satu perbuatan sehari semalam itu melebihi e, dari melebihi dari 700 dosa. Kalau orang 700 dosa gimana? Hah? Kecewa banget ya, berat, ya. ditolak banget tuh. Ya, akan mana kecewa ini ada. Ya, dalam keadaan gak ada artinya. Tetapi seseorang yang dia mohon ampun kepada Allah 70 kali 700 dosa ini habis Maknanya tidak ada kekecewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata tuanya jangan tujuh, jangan ya? tujuh habis 700 dosa lo kerjain kata tuan ibu dah sekali aja gue pecut lo Hah? ini tujuh ratus Allah nggak begitu kan kita hamba tuannya Allah Ya Allah terhadap hamba yang melaksanakan dosa 700 Gak ada kekecewaan bagi itu hamba Ketika dia Mohon ampun kepada Allah Istighfar 70 kali Dia mendapatkan Allah maha pengampun Gak kecewa itu hamba itu Kalau budak Jangan 710 kali Salah dalam sehari semalam Tuannya kira-kira maafin ya ah, Kali tuannya baik bilang gak Hari-hari gak maafin Yang ada dipecut iya udah gue beli mahal-mahal tuh salah itu lu kerjain gue beli garam dibeli eh so wa Ahmad wa Hakim wal Hakim man man aksara min al istighfar Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib Ahmad Hakim siapa orang yang banyak istighfar. Maka Allah jadikan baginya setiap hak ya, kegundahannya, kesulitan apa, ke kesumpekan ihamnya, kebingungan. Ada karaja, lapang. Ya, kalau lagi sumpek, Allah kasih lapang dada. Wa min kulli dhiqin raja. Setiap kesempitan kesulitan, kesempitan, Allah kasih jalan keluar. Dan Allah berikan rezekinya min haisu kita ya, ya. istighfar enak. Banyakin istighfar. Pokoknya dada kita lapang terus. Enak. Biar kata di tangan duit sejuta doang gitu sehari. Udah dada lapang aja. وروى معروف الكرهي عن Anas bin Malik wa bin Umar dan riwayat meriwayatkan Ma'ruf al-Karahi dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar anna rajulan atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin yadkhu ah jannata ya Datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata itu orang, ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Beritahu aku. Satu amal yang bisa masukin aku ke dalam surga. Gala Rasulullah menjawab, La tahdab. Jangan suka marah. La tahdab. Jangan suka, jangan marah. Jadi orang pemaaf aja gitu. Jadi orang pemaaf, jangan marah. Jadi orang apa aja jangan marah gitu. Gala itu orang jawab, Pak inilah autik. Saya nggak sanggup. Ya, kalau disuruh jangan marah, nggak sanggup. Ya. Rupanya temperamen orang marah mulu. tapi dikit marah, omel gitu. Kata Rasul kalau mau masuk surga minta petunjuk kepadaku, jangan banyak marah, jangan suka marah. Saya nggak sanggup ya Rasulullah. Ya, dalik yang demikian itu. Ya lalu Nabi berkata, kalau begitu firullah, Fastaghfirullah fastaghfirillah. Iya. Maka fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da salatil asr. 70 ya marrah. Hmm. Ya. Istighfar aja kepada Allah setiap hari setelah salat asar 70 kali. Ya Yaghfirullah laka dzunuba sab'ina aman. Hmm. Niscaya Allah ampuni dosamu ya, yang 70 tahun dengan 70 kali istighfar habis sholat asar Allah ampunin dosa kamu 70 tahun Kala fa'ilam ta'ti ala dunubi sab'in Kalau tidak datang Ya Alaya Fa'ilam ta'ti alaya zunubu sab'ina kalau nggak nggak datang, aku nggak pernah datang kepadaku, nggak pernah berbuat, ya nggak ada dosa 70 tahun. Jadi itu istighfar buat apaan? Ya. Karena istighfar 70 kali ya habis asal mengampuni dosa kamu 70 tahun. Kalau saya nggak punya dosa selama 70 tahun, itu istighfar bagaimana ya Rasul fungsinya? Kala Rasulullah jawab yang firu li agari. Itu istighfar bisa ngampunin kerabat kamu. Buat kerabat kamu. Ya. Jadi kita istighfar 70 kali. Walaupun kita nggak sebut li wali walidaya wali muslimin wal muslimat. Andanya istighfar itu buat kita nggak ada dosa misalnya atau ada dosa tapi nggak terlalu berat itu istighfar itu mampu ya ya dijadikan oleh Allah buat ngampunin kerabatnya dia hmm. kerabat kita ya. kakak adik paman ya. dan lain-lain ya. daripada kerabat Ghafarallahu lana wa li agaribina. Semoga Allah ampunin kita dan kerabat-kerabat. Wa hadal yabi'i an ba'd ba'd sani'in annahu 'abada Allah 'azza wa jalla 40 sanah. فلما كان بعض الليالي أخذته دالة على الله عز وجل وقال إلهي أرني ما قد عتدتني من الحور العين ها؟ Gak ada alif di sini. لا ada. Situ ada alifnya. Ada ya. Hah? Ada alifnya ya? Oh, di sini nggak ada. Wagala ilahi arini magat a'datta. Iya. Ada alifnya ya? Iya. Yang nggak ada tambahin. A'dattani minal huril ain. Fama fama statam fama statam mal kalam hatta syaggal mihrabu wa kharajat minhu huriyah ya? Hah? Dua iria? Dua hmm? iria? di hmm. bawahnya ada Juwairiyah. Juwairiyah. Ada Jaririyah, ada Juwairiyah, ada Kurang titik lagi. Fakhadat minhu Juwairiyah itu Lau kharajat ila dunya لفتنتها فقال لها إنسية أنت وأنشأت فأنشأت تقول شقوت شقوت إلى المولى وقد علم الشقوى وأعطاك ما ترجو وقد كشف البلوى وأرسلني unsan ilaika wa annani unajika tulal laili law tasma'un najwa wa qala laha ya jariyatu liman anti qalat ana laka wa qala kam li mislak misluk جويرية قالت مئة مئة جويرية جويرية ولكل جويرية مئة خاتمة ولكل خاتمة مئة وصيفة ولكل وصيفة مئة غهرمان غهرمانة ففرح وقال يا جويرية هل أعطي أحد أكثر مني قالت يا مسكين عطاؤك عطاء البطالين atau bitalin boleh baca batalin bitalin alladzina yaquluna astaghfirullah wa yaghfiru lahum thumma yastaghfiruna Allah 'inda ghurubi syamsi wa yaghfiru lahum ghafarallahu lana wa liwalidina wa li ahbabina ajab Yabi menghikayatkan dari Ba'du Sa'id bahwasanya ada seorang itu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagian orang saleh. Sebagian orang saleh ada yang menyembah Allah selama 40 tahun. Maka tatkala sebahagian malam ya, ketika dia sedang pengen berdoa kepada Allah munajat ya dia pengen munajat yang sangat berkeinginan minta minta apa e, alamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata dalam doanya itu, "Ilahi, wahai Tuhanku, arini ma qad a'dadtani min al-ulul 'ain." Tunjuki kepadaku apa yang kau telah siapkan bagianku daripada bidadari. Anda nah, sudah dapat bidadari yang gimana ya Allah nih? Udah ibadah selama 40 tahun. Udah ibadah terus, gak ada kerjaan lain-lain, mah ibadah. Ya. Kalau kita kan masih taruh begini begini jalan coba dia nggak 40 tahun udah ibadah aja Gak pikirin apa apa belanja di bawah. bayang baca Quran bayang baca Quran zikir segala macam begitu berhalwat ya, tempat yang sepi, nggak bergaul, melainkan diisi selama 40 tahun itu ibadah kepada Allah Subhanahu Bukan maksudnya ibadah 40 tahun kayak gitu ya. ngobrol-ngobrol, mencatur-mencatur itu. ya bayang sembayang Kalau ini dikatakan ibadah 40 tahun, terus-terusan. Gak ada waktu istirahat, leha-leha, senang-senang. itu. Udah ibadah. Yeah. Fama satamal kalamu belum selesai, belum sempurna tuh ucapan. Ya Allah, tunjukin padaku bagianku yang kau siapkan daripada bidadari belum selesai itu belum sempurna. Hatta syabbal mihrab. Tiba-tiba mihrabnya kebelah, terbuka. Mihrab tempat dia ibadah. Ya, karena ada orang itu kalau dia 40 tahun di situ begitu. Ya di tempat itu ibadah, melainkan dijingkit dikit minum, atau ada hajat mau buang hak buang air kecil ini balik lagi begitu aja isi sebayang baca Quran zikir istighfar terus 40 tahun jajalin begitu kuning keluar deh eh, ya kuning gimana gak kuning Hah? Farajat minhu juwairiyah Eh keluar dari dari mihrab itu juwairiyah Juwairiyah semacam ini ya, Maisuri ya. ya. Oh. Lau ila dunia, kalau ini andai kata ini Maisuri keluar ke dunia, la nadha. Misalnya ini bidadari bisa nimbulin fitnah. Bisa nimbulin fitnah dunia. Bukan fitnah maksudnya ini ujian. Banyak orang naik motor kejedot yang listrik aja deh. Nah, sangat nyungsep ke apa tuh? Ke buah. Ah? Buah. Wah. Wow. Bayangin. dari ya, bidadari sorge, maisuri. Bidadari, kuarin, dua ya. Urusannya jadi ramai di dunia. Ada kata keluar kita gitu, ditampilin Allah di dunia. Udah jadi ramai, jadi fitnah. Wagala lalu laki-laki yang hamba Abu salihin tadi berkatalah kepada itu juwairiyah. Insiyatun anti. ini jenis manusia bukan? ya fa'an sya'at lalu tuh bidadari nggak jawab tapi cuma bersenandung ya tagulu sambil berkata syagauta ilal maula wa mas masyagwa engkau mengadu kepada Tuhan dan sungguh Tuhan tahu aduanmu ngeluh ya Allah ini ibadah udah 40 tahun, apa ini bagian aneh gitu ya, engkau mengeluh kepada Tuhanmu dan Tuhanmu tahu apa yang kamu keluhkan walaupun belum diambil belum keluar apa yang kita mau minta Allah tahu sebelum kita keluarin ya. cuman syariat aja jalani. ada orang kok kok doa gitu Allah tahu iya memang dari dulu Allah tahu yang ada di hati kita dulu tapi syariatnya ikutin ya pakai nabi yang ke tangan mohon itu syariat kamu ikutin bukan pengen sok-sokan lebih alim <laughs> dari nabi banyak orang begitu sekarang gurunya buku gurunya buku pelajari diri nggak mau belajar sama orang kalau dibaca Quran kadang-kadang meleset Ajimis salat, dzikri, Tunaikan sholat buat ingat kepadaku. Oh, kalau udah ingat nggak perlu sholat ya. Kalau udah ingat Allah nggak perlu sholat. Benar? Udah mau nyampe aja ke situ. Allah suruh sholat lah supaya ingat kepadaku. Dia langsung finalnya aja. Oh, orang tuh kalau udah ingat nggak perlu sholat. Itu gimana? Bisa ingat sholat kagak? Rasulullah dia lebih lebih tinggi dari dia pakai sholat. Gimana dia mau? Jadi banyak orang yang eling-eling aja sekarang. Karena eling itu udah, udah subtansi daripada sholat. Ingat aja Allah. Ya. Banyak model gitu. Wa ataka ma tarju wa balwa. Ya, dan Allah memberikan kepadamu apa yang kau yang kau harapkan. Wa qad kashafal balwa dan sungguh telah disingkapkan ya, bencana balwa ya. Wa arsalani dan Allah utus aku unsan ilaika supaya buat nyenengin jinakin atau jeneng, nyenengin kamu ya. wa annani dan bahwasanya aku unajika membisikkan kamu tulal laili setiap malam itu bidadari ngebisik sebetulnya setiap malam ketika itu hamba munajat munajat itu juwairiyah dia malam munajat ya, ngebisik ngomong-ngomong pelan Lautas maun najwa jikalau engkau dengar bisikanku ya. ini dia aneh udah dari dulu sebetulnya udah disiapin yang tiap malam bisikin ngomong di telinga ente nih ya aneh bagian ente bakalan aneh menjadi beda bidadari ente di surga udah udah itu bidadari udah ngomong cuman kalau kamu dengar Akhirnya Allah tampilin karena minta pengen tunjukin mana bagian tuh satu aja tunjukin sama Allah. setelah mendengar senandung tadi ini laki-laki Ba'du Salim tadi berkata Ya jariah liman anti Kalau begitu hei jariah Buat siapa inti? Kolat analaka Saya bagian kamu kan limis misluk Berapa sih yang semacam kamu buat aku. Yang semacam inti ini, yang Allah siapin model kayak begini berapa Satu aja udah mata yang melotot aja. Gak mau kedek melihatnya, saking cakepnya. Hah? Juwairiyah lihat Berapa jual juwairiyah modal kayak inti yang Allah siapkan buat aku? Kolat, ini perempuan mau jawab, jual juwairiyah. Ada 100 juwairiyah yang model kayak ini, buat inti seratus. <laughs> Satu aja udah nggak mau ngelirik yang lain gimana seratus walaupun juwairiyah setiap satu juwairiyah ada mi'atu khodimah ada seratus khodimah satu juwairiyah yang kawal seratus khodimah seratus pembantu tapi pembantunya bukan kayak pembantu asal-asalan ya Takut juga dayang-dayang nih kalau gitu. Hah? boyong jual dia taruh pemain bidadari yang pemain suri ya. Kalau pemain suri yang dayang-dayang. Jadi kalau lihat film-film kerajaan dayang-dayang aja enak ya. Walitul ya khatimah mi'at wasibah. Setiap satu khatimah ada seratus apa ya? Oh, wasibah. Yang hias apa itu? tukang rias ya eh, tukang rias nih satu permaisuri punya seratus daya satu daya punya seratus tukang rias <laughs> udah berapa itu udah serombongan satu juwairia memiliki seratus daya satu dayang punya seratus tukang rias. Udah 300 Satu aja Ya yeah. Eh Semuanya ya? Hitung lebih ya, dah Walikuli wasifatin mi'atu gahramanah Satu tukang rias ada kepalanya ada satu tukang rias itu ada ada ada kepalanya. Eh? Hah? Ada mandornya dah. Itu. Ada kepala regunya. Fakariha girang. Ini saja namanya. Yang Ba'dus Salihin yang ibadah 40 tahun. Karena diujukin begitu. Girang. Wagala lalu dia berkata, Ya Juwairiyatu ya hal u'tia ahadun aksar mini. Apakah ada seorang yang diberikan lebih daripada aku? Ya. Adakah orang lain yang dapat lebih dari aku? Qalat itu Juwairiyah ya miskin. Miskin ini aja. Ya miskin. Atau uka atau ul batalib. Pemberian kamu yang kau dikasih oleh Allah ini ini bagaikan pemberian orang-orang yang masih ibadahnya masih begitu. Masih belum benar. Ya. Alladzina yaquluna astaghfirullah tetapi di sela-sela dia ibadah yang masih kurang cepat, kurang sempurna, tapi selalu istighfar kepada Allah. Kayak model kita kalau kita ibadah kan kita astagfirullah, padahal habis bayar. Tapi kenapa Rasulullah suruh istighfar tiga kali? Paling kagak. Ya. Supaya kita menyadari ibadah kita ini masih kurang daripada sempurna. Ya. Bagaimana ibadahnya orang-orang yang sempurna? ibadah-ibadah para wali, para nabi, para rasul lebih dari itu. Yang segitu aja bagiannya satu, eh seratus, seratus dua ini ya. Bagaimana yang ya, yang sempurna? Saya gurunau karena istiqomah Allah punya. Ada ibadah-ibadah apa aja yang masih kurang apa itu? Ya, kurang sempurna masih penuh dengan ade-ade dicampur dengan ya hal-hal yang enggak bagus jadi Sumaya sawbirun Allah kemudian mereka mohon ampun kepada Allah inda ghurubi syamsi. Ya, ketika terbitnya matahari, eh terbenamnya matahari. Wa yaghfiru lahum. Allah ampuni mereka. Ghafarallahu lana wa liwalidina wa li ahbabina. Moga Allah ampunin kita wa liwalidaina boleh dan kepada kedua orang tua kita dan kepada kekasih-kekasih uh, kita, orang-orang yang kita cintai. تنبيه والله أعلم سواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت وأنا نبينا من قبلي لا عليها نحيا عليها نمون وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأوصاه حسن الله نعم الكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين